Wahada fi hakikah. Ini pada dasarnya juga nadiru, nadiru bisaratihi. Sama dengan bisarahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bil jannah. Ha? Liga sirin minal mu'minin kepada sekian banyak kaum mu'minin. Jadi kan hulan pasarhu bil jannah, hulan pasar jannah. Sampai ada al-asyaratul mubasyari nabil jannah. Saat itu mereka 10 orang lagi duduk bersama Rasulullah kemudian Alhamdulillah dapat kaplingan surga langsung. Hmm. Jadi Rasulullah itu sampai punya hak kapling kepada ngono. Nah. Wa inna ma'nahu maka makna daripada <clears throat> nadri bisyaratihi bil jannah annahum bahwa mereka-mereka yang mendapatkan berita gembira dengan surga saya dahulunal jannata yaumal qiyamah wa ba'dani an Allah ta'ala bitukhul fil waqtil fil waqti ma'lum setelah Allah memberikan izin dengan masuk pada waktu tertentu anahu saya dahulu wahuna oh karena sudah dapat SK terus sekarang langsung bisa masuk surga ya enggak anahu saya dahulu wahuna fit dunya wal barzah wala azunnu anna akilan aku tidak <clears throat> beranggap anna akilan bahwa seorang yang punya akal min awamin muslimin dari orang-orang Islam sendiri yang <clears throat> umum artinya orang-orang biasa ya tak itu meyakini khilafah dalika <clears throat> lain daripada annahum yadkhuluna jannah uh, yaumal kiamah ila akhiri itu tadi jadi ini tidak <clears throat> mesti harus ulama itu kemudian memberikan pengertian seperti ini masih uang buduk yang ngerti kalau seorang waktu itu mendapatkan berita gembira dengan masuk surga oh berarti bisa masuk surga sekarang itu di barzah rendah tetap dalam waktu tertentu yang Allah memberikan izin Terus wa idza sahat labus safaah. Dan apabila sah ini boleh mencari syafaat dari Rasulullah fit dunya fi hayatih pada waktu hidupnya fa inna naqul la ba'sa bi talabiha minhu aidan ba'da mautih maka tidak menjadi masalah meminta syafaat dari Rasulullah Aidan setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bagi kita mesti maklum sudah jadi mengenal hayah barzakhiyahnya Rasulullah seperti apa ya. ini yang repot kalau sudah tidak menerima seperti ini mati yo ya mati ngono eh? <clears throat> kalau sudah pengertiannya seperti itu ya. eh, memang perlu dijendul-jendul dicek ngerti ngono ya hmm. Hmm. hmm. sebetulnya untuk memberikan pengertian pada mereka itu jadi cukup langsung ya <clears throat> kenapa sih anda itu kalau tasahud pakai assalamualaikum wa ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh itu aja sebetulnya sudah cukup ini oh, orang ngerti ya panjeni budek naik tidak tidak mesti harus terus terlalu bertele-tele disampaikan macam-macam eh. Ya, Assalamualaikum ayuhan ya nabiyyu waktu sholat kita masing-masing ya, kecuali kalau kamu mau ganti gantian gono eh, eh semua ganti waktu tasyahud eh siapa pernah ganti ya. wa musalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya eh, tidak yang, yang bukan selawat ini ya, Assalamualaikum ayo Nabi yuk gantian ayo wani ayo Uh, siapa berani apalagi mereka katanya ahli hadis ahli hadis itu kalau masalah sholat apa sallu kama raaitumuni usalli <clears throat> maknanya apa assalamu alayka أيها النبي wa الله وبركاته pakai si khitab assalamualaikum sedangkan kita sendiri waktu ke kuburan pun <clears throat> pakai assalamualaikum masuk gak dijawab ini ukurannya jangan terlalu jauh Rasulullah kita sendiri waktu ke kuburan kemudian masuk kuburan assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum daraka mukminin wa inna insyaallah bikum apa lahiku ya otomatis di sini ada semacam radio uh, eh, jadi kita setel gelombang yang langsung kemudian <clears throat> ketemu dengan yang kita salami. Jadi makanya begitu kita kalau kuburan itu masuk ke kuburan, ke pesarean, itu ya begitu kita masuk kawasan pesarean itu ya sudah. Cuman kita ini kalau ziarah kok gak parah kok gak lego, mau tok. Jadi masalah gak lega ngono hmm. binaan didasari alama huwa mukarrarun atas apa yang sudah menjadi satu ketetapan inda ahli sunnah wal jamaah min hayatil anbiya tentang kehidupan para nabi al-haya al-barzakhiyah ya pada kehidupan yang di, di alam barzakh wa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah akmaluhum wa adamuhum fi dalik adalah orang paling sempurna mereka para nabi paling paling agungnya para nabi fi dalik id yasmaul kalam Rasulullah sendiri maklum mendengar mendengar ucapan mendengar <coughs> omongan ucapan kita waktu radu alaihi amalul ummah dipaparkan atas beliau <coughs> a'malul ummah perbuatan-perbuatan umat ini wa yastaghfirullah lahum Rasulullah mintakan ampun pada mereka wa yahmadullah <clears throat> dan memuji kepada Allah wa tablughu salatu man yusalli alaih sampai pada beliau salawatnya orang yang baca salawat pada beliau walau kana fi aqsal ma'murah sekalipun orang itu ada di mana paling jauhnya benua hmm. Kama ja'a fil hadis alladhi sahahahu jam'un al hufat seperti ya. Hadis yang disahihkan oleh sekelompok banyak daripada ulama-ulama ahli hafal hadis apa wa huwa hayati khairul lakum tuhtisuna wa yuhtasu lakum wa wafati khairul lakum tu'radu alayya a'malukum wa ma ra'aitu min khairin hamidullah wa ma ra'aitu min syarrin istaghfartullaha lakum kehidupanku maksudnya Rasulullah masih hidup waktu itu bersama para sahabat dan kaum mukminin adalah khairul lakum masalahnya di sunnah ngelakoni perkara anyar sira kabeh ini namanya urusan kehidupan ada ini ada ini sunnah Sunek, yakni ngelakoni perkara anyar sira kabeh ini maklum hidup itu jadi terus ada saja hal yang harus baru wa yuhdatsu lakum lan ditetepake hukum anyar kedua sira kabeh wa yuhdatsu ditetepake hukum anyar kedua sira kabeh artinya begitu ada hal apa saja kamu dikawal oleh hukum Allah wahyu datang enak sudah ada apa saja maka kemudian hukum juga datang dari Allah Subhanahu wa taala lewat wahyu. Wa wafati khairul lakum. Lan wafat ingsun ya luwih apik di sira kabeh. Jadi saya wafat pun bukan berarti terus putus ndak. Ada yang sangat baik bagi kalian untuk radu alayya amalukum. Yani dipaparake, dilaporake ngatasi ingsun apa amalukum amal sira kabeh Famara itu min khairin mengko te apa kang ningali sesaki kebaikan kaapian mengko hamidullah mengko famara itu mengko utai kang ningali sesaki hamidullah <clears throat> iku iku mucing sun Allah Allah aling atas si mara itu wa mara itu min syarin istaghfartullah lakum ya, apa yang saya lihat berupa keburukan ya aku mohon am mohonkan ampun kepada Allah lakum maring siro kabeh Masya Allah makanya jadi seiring dengan Rasulullah terus seperti ini maka jadi akhirnya hak kita sebagai orang yang <clears throat> menjadi menjadi umatnya Rasulullah ya, akhirnya jadi nul temenan malah warga kabeh ya, karena itu kemudian bisa masuk surga semua kalau bukan hanya terus dikawal Rasulullah SAW setelah wafat sampai jadi kalau ada keburukan pun dimintakan ampun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadal hadis sahahu min al khufat Abu Zur'a al Iraqi. Kau mau takonoh hadis ini apa? Doa fikir, paling doa fikir. Oh, dari dulu. Hadis ini disahkan oleh siapa? Abu Zur al-Iraqi wal Haisami wal qashtarani wal Suyuti wa Ismail al-Qadi cukup kalau tokoh-tokoh para ulama hadis mensahihkan hadis ini waqad fassalna dan terus merinci tahri yang ing tahrijul hadis <clears throat> jadi ngetokake hadis untuk diketahui kedudukannya fi ghairi hadal maudi di selain tempat ini kalau tolak tamu syafa'ah maka nanti kalau tolak tamu kelaman nyuprih sira nyuwun sira saking kanjeng Nabi as-syafa'ati syafa'ah fa inna maka Gusti kanjeng Nabi ku qadirun iku kuasa ala ayat wa intan dong kusti Allah wa yas wa ya wa Allah lan nyuwun ing kusti Allah makanya begitu kita minta syafaat Rasulullah ya otomatis jawaban Rasulullah Jawabannya adalah sekaligus memintakan permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Kama kana yaf'alu fi hayatih kaya oleh ana kanjeng Nabi ku agawe ing dalem nalika kesayangan Nabi. Sumayana hal abdu kemudian bisa memperoleh ha ing syafaat sabar abdu fi mahaliha ing dalam panggonane si syafaah ba'da Allah taala sausi entong ini sapa Gusti Allah taala kama tahsulul jannah kaya oleh hasil apa ada channel iman basyara biha tunggu wong kang maringi berita gembira kanjeng Nabi biar nang jannah fit dunya fa ya yanalu wa maqsudunasi <clears throat> wong sing oleh berita gembira masuk surga yanalu ga bakal memperoleh surga fi waqtiha endal waktu ni pada an ya dan Allah bidukhulil jannah sawiyan eh, syausin dah maring izin Gusti Allah kelan masuk swarga fadhi wa tilka sawaun utawi ikilan lan iku iku padha dadi gambarnya sama jadi apa ini syafaat apa kemudian bagi orang yang telah mendapatkan berita gembira masuk surga nah, itu nanti kapan kemudian bisa terjadi ya sudah tentu tetap pada waktu yang telah ditentukan oleh Allah Ada mana tak itu? utawi iki mm, yakini kita ing mawana kitu alaihi kulubana lan bundeli kita alaihi ngatasi ma kulubana ngati kita yani menjadikan akidah kita mudah-mudahan semua kita seluruhnya ah, dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ada janji yang jelas kalau kita mau dapat syafaatnya Rasulullah maka jangan tinggalkan doa badal adzan ya maklum itu janji Rasulullah man qala hina yasma'un nida'ah Allahumma rabb hadhihi da'watit tamah was salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'assu maqaman mahmudan alladhi wa'atah halat lahu syafaati yaumal qiyamah jadi artinya <clears throat> itu lebih tepat ya dan sebetulnya sudah ada ada tempat di mana kita ini akan mendapatkan syafaat beliau ya sudah tentu dengan memperhatikan apa yang menjadi anjuran beliau. tapi ya kembali kepada masalah kepekaan wapal hadis tapi orang tahu mau ya akeh ya ah Makanya kalau perlu satu saat nyeplo bar adan baru dipimpin nek sing enak iki cek muni kabeh ya. ada yang justru waktu adzan ya Allah ngecopros ngomong eh? eh sampai adzanin tak lali ini kapan ono adzan eh, kapan kemudian doa jadi eh, ukurannya itu berarti kalau adzan itu sehari lima kali terus kita jawab berarti sehari kita minta syafaat kepada Rasulullah lima kali ngono ya jadi makanya kalau ada adan didengarkan ya. <clears throat> kemudian dijawab apalagi ada kesempatan final adan wal iqamah itu doa mustajab maka dipilih doa oleh para ulama-ulama salafus saleh di samping ya, membaca apa uh, doa adan terus jangan lupa orang tua Ah, Rabbi fildi wali wali daya Rabbi rahmuma kama rabbayani sagira ada ada riwayat juga ah, ba'dal adan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyau wa rasulah terus <clears throat> Allahumma ini asalukal afiyah itu termasuk pilihan penting ya nih karena apa? Karena ya singkat tapi luar biasa. Allah salukal afiyah fid dunya wal akhirah. Kan ada seorang sahabat datang ya Rasulullah saya minta doa yang uh, singkat ya Rasulullah. <clears throat> Dan artinya eh, betul-betul doa ini adalah doa yang uh, mencukupi. Qul Allahumma inni as'aluka afiyah Ya Rasul barangkali ada yang lagi ya Rasul. Allah kul Allahumma inni as'alukal afiyah. Ya Rasulullah barangkali ada yang lain yang kul Allahumma inni as'alukal afiyah. Apa yang lebih daripada afiyah ketemu kata Rasulullah? Hmm. Afiyah waras jasmani, waras rohani. Eh. Makanya di antara para ulama ada yang Jadi merangkum doa batal adan pertama lah Allahumma rabb hadhihi da'watit tamah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadil masilata wal fadilah wa ba'su maqaman mahmudan alladhi wa'ada raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi ighfirli wa li walidayya rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad alhamdulillah gitu. Nah, mohon dicatat itu penting itu jadi. Hmm. Adapun lafaz asli de, doa adzan kalau kembali kepada nas ya itu tadi. Eh, sekalipun di sana sini ada tambahan ya. Kalau kaidah ahli hadis mengatakan al-ikhtifadu bil alfadin nabawiyyati aula wa afdal madhab ahli hadis maklum karena mereka menggeluti eh, ilmu hadis dari mulai periwayatan diroyah eh, jadi memang ya memang realnya begitu eh, karena ini adalah keluar sendiri dari tutupnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jadi penjagaan terhadap lafaz kenabian ini oleh ahli hadis sangat-sangat dijaga. Ya, hanya bicara masalah afdoliyah. Tidak sampai pada tingkat menyalahkan kalau ada orang mengucapkan apa saja menjadi luar atau menambah eh, Eh, lafat-lafat kenabian terus dianggap bid'ah ya enggak atau kepinteran gitu kepinteran kepinteran dikon karo kanjeng nabi ngono ya ora ya ora usah dik ngono adik kan <clears throat> kita bisa berbahasa yang indah yang halus pinter sapa kon karo kanjeng nabi nambah-nambah sapa kon niku nambah-nambah barang iku ngono eh. ya ndak usah begitu ya Eh, pokoknya ada kaidah secara umum dalam hal apa saja berkaitan dengan doa atau yang lain hmm. itu tidak seperti kita menjaga lafat-lafat kenabian ini termasuk di sini eh, kami apa, jadi usahakan untuk seperti itu tapi dengan catatan tidak menyalahkan orang lain tidak ini satu contoh namanya istighfar dalam sholat batas sholah yang warid pakai astaghfirullahal eh? eh? istighfar itu kan ke, kalau lafat kenabian setelah sholat yang yang banyak astagfirullah astagfirullah astagfirullah ini Rasulullah setelah salam beliau mengucapkan astagfirullah tiga kali ya, sampai didengar oleh sah belakang kemudian ada riwayat setelah subuh dan asar Rasulullah mengucapkan astagfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyum wa atubu ilaih itu pada subuh sama pada asar bisa dilihat di kitabnya Abu ya di Eh, Saraful umm Al mahmadiyah Jadi itu pun tidak ada al-azimnya, nggak ada al-azimnya. Ini kita bicara masalah ikhtifat lagi, penjagaan lafal. Tidak bicara macam-macam. Hmm. Ya, seperti kunut juga banyak tambah-tambahan ya. Kita menjaga, menjaga. Bukan ber, nyalano sih enggak. Ya seperti itulah lafat kenabian. Kok di belakang kok wa sallallahu taala ala nabi ya begitulah riwayat lafad kenabiannya sekalipun di mana-mana umum wa sallallahu ala sayyidina nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi sallam macam-macam kita nggak nyalakan enggak tapi kita ber, kembali kepada kaidah ahli hadis al-ikhtifadu apa bil alfadin nabawiyati aula wa afdal kalau mau nambah-nambah yo monggo tambahan sing wakil assalamualaikum waalaikumna warahmatullahi wabarakatuhu azza wa jalla bareng karbu eh. nanti akhirnya jadi ngelambrah jadi apa ngelambrah kunut itu kan kalau yang warid wa mahdini fiman hadayi tu afini fiman afait wa tawallani fiman tawal wa barik li ma a'tait wa kini syarra ma qadait makanya imam kita tadi itu keko soalnya biasa sampai pakai rahmatika oke ini kawan nanti birahmati ya biroh biroh biroh ngomong ini imam ya enal imam Eh? Karena yang banyak kan pakai hobi birahmatika. Ya, ya. ya kan, enggak apa-apa, enggak apa-apa, batal juga, enggak. Eh? Cuman lafat kunut ya seperti itu. Wakini syarramah qadait. Terus fa katakdi, taqdi wa la Fa innahu la yadhillu wa tabaraktah wa ta'alait sampai situ aja terus wasallallahu ta'ala alam nabi ya akhirnya banyak juga wa mandas salam batas salam tuwawa wa mandas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayyina rabbana bisalam tabarakta ah, yang warid itu apa? Eh? Allahumma antas salam wa minkas salam tabarak tayadal jalali wal ikram jadi ada hal-hal yang perlu diteliti oleh talibul ilm itu aja sudah terus kaidah itu bagaimana ya ya kita ah, menjalankan apa kata ulama kita nggak mengatakan salah yo orang dongo kok enggak kan lain dengan model-model orang-orang yang sok wah, kanjeng nabi sok kanjeng nabi yo wah, apa itu tutup kanjeng nabi gak sah itu uh, eh, kepinteran yo ngono eh, bilangnya begitu eh. akhirnya juga kita kalau mau mengamati akhirnya banyak doa-doa yang juga tidak warid eh, dakwaane cahaya doa apa doa apa doa ah, kemantenan niku Allah alif baina Allahumma apa eh Allahumma alif baina umma kama alafta baina baina baina baina baina Rasulullah cengkak aos barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair udah barokah waktu seneng barokah waktu gak seneng barokah waktu di duit barokah waktu gak di duit enak toh Wajah hmm, gitu. wa jama'a bainakuma fi khair keduren kaya kanjeng Nabi karo Khadijah baru cek dure ngono hmm. jadi jangan-jangan termasuk eh, tidak fit apalagi ketika sudah selanjutnya mengatakan Allah alif bainahuma kama alafta baina Yusuf wa Zulaiha itu pertanyaannya besar tuh kawinnya kapan ya kawinnya kapan gitu. ternyata kapan kita waktu ada di mana itu di uh, di Probolinggo ada yang terangkan kalau Yusuf kawin sama Zulaiha wis tuwek dikawin ciri ngono nah, ceritanya ini, oke okay tidak masuk akal tidak eh, masuk akal jadi yang diceritakan oleh Quran itu adalah keselamatan Nabi Yusuf eh, digoda oleh Zulaikha eh. sampai suwe kelambi ini kongguri bareng nah nah, itu dan bahkan dijebloskan ke penjara oleh itu loh ya dan anehnya dijeblos ke penjara oleh eh, pemerintahan waktu itu kok yono ya wong di, masuk masukkan penjara kok sampai sing penjara lali bareng kok yono ya ngono eh, sampai lupa itu Yusuf di dalam itu eh, ceritanya yang eh, itu kawin wis tuwek metu wis dadi raja iki eh, Zulaikha ku pas karek tuweke eh, nuwun sewu e iki bener apa ora ya bener apa ora terus iki Zulaikha isi urip apa ora apa wis mati bareng ya nah, kan repot juga itu namanya cerita Israelia, cerita Israiliyah cerita Israiliyah eh, Quran itu toklah eh, jadi Quran itu aja ceritanya begitu jadi eh gambarannya seperti itu sampai kemudian harus di mana Nabi Yusuf eh, Nabi Yusuf nanti ketemunya cerita dengan saudara-saudaranya itu aja ada tapi cerita terus ketemu Zulaikha kaliman wis sana lisannya lapo kawin non tuwek barangku Hmm. hmm, hmm, hmm. ya di, di mana-mana ya. Ini lepas yang doa ini kiai pakai kiai itu gak masalah. Mungkin ini uang karena itu wae dan mungkin tidak teliti, tidak sampai ke sana. <clears throat> itu aja sudah. Hmm. hmm. Eh, kayak doa apa tuh salat duha itu juga tidak warid dari Rasulullah. Hmm yani karena ada kesannya itu kesan yang eh, tidak fit doa ya Allah ha inna dhaha uka wal bahaa bahauka wal ismata ismatuka wa ma in kana rizqi fis sama fa anzilhu wa in kana fil ardi wa ahriq wa in kana baidan rezeki coba mengemudun rezeki masuk mengemudun ngono eh, ada hewan di batu itu loh makan gitu orang sama nggak mudun ya jadi rezeki itu sudah cempak eh, ya, pak hmm. yang yang menjadikan ganjalan itu ada Allahumma kana haraman fahalilul itu ya, itu berarti Gusti Allah ngawal nunggu Gusti Allah ngaramno melakukan halalno pemaksaan terhadap Allah itu namanya ini jalur rezeki sing jembar iku Rabbi zidni ilma wawasili jelas ora usah yang kosong kosong Gusti Allah ora usah kosong moso Gusti Allah yang warid adalah Allahumma awamakfili wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur itu pada salat duha Allah maghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul satu kali atau seratus kali setelah sholat duha satu kali atau seratus kali ini sudah doa minta ampun itu lebih bagus karena man lazamal istighfar eh, orang yang terus istighfar itu eh, ja'alallahu li kulli dzikin mahraja istighfar termasuk cara orang bisa mendapatkan jalan keluar dalam keadaan apapun. Sementara sholat duhanya sendiri, ya, kesyukuran kepada Allah itu sudah tentu menjamin eh, kepadanya sesuai dengan janji Allah lain syakartum apa la azidannakum ini ya, permasalahan kita adalah uh, membicarakan jadi ada lafat-lafat kenabian yang memang harus betul-betul dijaga dan itu jauh lebih <coughs> utama doa setelah sholat duha apa? Allahumma fili kutub alaiya innaka antat tawabul wafur Riwayatnya bisa dibaca satu kali atau seratus kali Jadi jelas ya Ya, paling tidak dengan yang saya sampaikan ini eh, jadi eh, ada tambahan ilmu <coughs> ya, maklum karena kami eh, <coughs> belajar hadis jadi ya, ada hal yang harus saya sampaikan ini demi untuk menjaga <coughs> lafat-lafat kenabian jadi makanya untuk adan ya yang yang warid itu ya yang macam-macam tu ya sementara wallah alam <clears throat> ada tambahan inna innallaha la yukhzul mi'at ada macam-macam wasarafa wa tarajat al aliyah enggak enggak apa, apa nak maknanya benar-benar aja di man qala hina isma'u nida' Allah marabbah hadhihi ta'wati tamma wassalatul qa'imah ati muhammadan ini menjahil معلومة kita tentang syahidina uh, syahidina Muhammad wasilah terhadap wa asma Muhammad khadat lahu syafaati yamal qiyamah ini dengan sendirinya kalau kita mau seperti itu berarti cukup lima kali ya, kita ada hubungan dengan minta syafaat yani, ya. ya, tidak selalu muka-muka angsal syafaat kanjeng Nabi ora hmm, usah ngono ya tapi sudah dengan sendirinya amaliyah kita bahwa kita sendiri ini memang orang yang butuh syafaat dan uh, Rasulullah telah membuka ya ini, kapan kita untuk mendapat syafaatnya itu subhanallah adalah uh, dalam kapan <clears throat> kita mau sholat mesti ada adzan waktu ada adzan itu apa yang harus kita ucapkan Karena itu uh, firman Allah Ya ayyuhalladzina amanu uttaqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Kalinya dihubungkan dengan doa dan itu tadi. Eh? Doa dan tadi. tadi maknanya berarti syafa'ah. Jadi wasilah dengan arti as-syafa'ah. Hmm. Wa marabbaha di salat ati Muhammad wasilata wal fadilah karena ada hubungan dengan syafaat kita eh, syafaat Rasulullah kepada kita karena kita minta wasilah sehingga di antara para ulama menafsirkan wabtahu il wasilah yakni as-safa'ah as-safa'ah karena ada hubungan dengan doa adzan itu tadi karena kita mintakan derajat wasilah eh, wasilah ini derajat yang paling tinggi hanya dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dudukan eh, kemuliaan di sisi Allah itu saja amalkan ya, kita jadi mengamalkan ini maknanya butuh kepekaan loh jadi butuh kepekaan ini jadi ini kalau sudah ada adat ya kita harus siap untuk doa adan mamanya ya hmm. itu kalau nggak dibaringi dengan semangat seperti itu ya saya enak wah ya adan kecopros wah gitu nah. Ya. Jadi memang perlu perlu perlu perlu apa sih perlu perbaikan-perbaikan diri perlu perlu. Ini salat salat kita seperti apa, doa kita nah, saya itu berkepentingan untuk uh, memberikan keterangan yang kadang-kadang mungkin mungkin kurang diperhatiin aja, kurang diperhatiin. Ternyata itu adalah uh, jadi kesalahan yang kaprah begini-begini saya juga belajar dari guru-guru begitu termasuk saya belajar dari Kiai Fakih itu teliti dari waktu saya di langitan itu ada anak adan duwowo duwowo Wah, kita tahu di kita fikih itu ada dua hukum makruh adan yang panjang lematnya panjang itu hukumnya makruh bayangkan adan makruh ya ada anak adan Kiai Fakih keluar dari rumah kawasan tok. Sopo iku sing adan iku? Mati ki dawa mat warung jadi ngono. Ya, ya saya dengar sendiri. Iku mat opo iku? Mat warung ya jadi ngono. Karena di langitan ada Pak Ahmad punya warung. Hmm. kan akhirnya bukan kesan untuk memanggil kesan untuk lagu-lagu ya hmm. Ah, dan tuwawong kesannya kan bukan kesan memanggil kesan lagu-lagu jadi eh, bukan bukan kembali kepada hikmahnya untuk memanggil tapi justru untuk enak didengar lain lain ah. ya, bukan berarti juga nggak boleh dilakukan enggak terus uh, ada model-model orang salafi nggak mau laku wakbar Allah wakbar wakbar Allah gitu ngono yora ya ngono yora ya ngono ya, gitu loh ya. jadi di tengah-tengah Ngoten tuwawa lok pitulas. lok pitulas. Eh. Sekarang kita masuk pada bab tafsir Ibn li ayat syafa'ah ya, bu ya, mesti ada hal yang kira-kira eh, ini menjadi permasalahan yang diangkat oleh mereka dan membuat orang resah karena dianggap bid'ah atau eh, tersesat sing enak diempakno imam dhewe ae sing enak iki imammu yen iki lho ngono ini <clears throat> ngaji sing jeruk Tafsir Ibn Taimiyah li ayat syafa'ah. Tafsir Imam Ibn Taymiyah tentang ayat-ayat syafa'ah. Wa istafadu diambil faedah minu daripada tafsir ini. Jawazu talabis syafa'ah. Boleh minta syafaat minan Nabi sallallahu alaihi wasallam fit dunya di dunia ini. Dan ini adalah diambil dari fatwanya siapa? Ibnu Taimiyah. Gak percaya bukaan kitabe. Hmm. hmm. Zakar Syekh Ibn Taimiyah fil fatawa tahlilan penjabaran nafisan yang uh, tahlilan penjabaran nafisan sing eti indah lil ayatil waridah tentang ayat-ayat yang datang keterangannya fiman is safa'ah uh, eh, melarang safa'ah wa adamil intifa'i biha' dan tidak bisa diambil manfaat dengan syafaat itu wan nahyi an larangan untuk mencari syafaat ma'anna hadil ayah di satu sisi anna hadil ayah yallati yastadillu biha mengambil dalil dengannya ba'duhum sebagian para ulama alamat itulah syafa'ah eh, uh, untuk larangan minta syafaat minan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia. Jadi ayat ini juga ayat yang oleh sebagian sekelompok orang yang mengatakan mereka juga ulama orang oleh eh, jaluk syafaat dalilnya ayat ini justru oleh Ibnu Taimiyah orang ngono konku salah ngono ngono wa daru min kalami Asy-Syaikh Taimiyah nampak jelas dari dawuhnya Asy-Syaikh Ibn Taimiyah fi makna tilkal ayat anal istidlala mengambil dalil dengannya alama umun atas dasar apa yang mereka anggap sebagai satu pendapat itu fi ghairi bukan di tempatnya wa tahrifun laha dan semacam ada tah, wa tahrifun dan tahrif berarti penyimpangan laha pada ayat itu min mawaidi an mawadiyah dari tempatnya sendiri. Qala Syekh waqta jahaula al munkirun <coughs> berdalil berhujjah mereka-mereka yang mengingkari li syafa'a bi qoulihi ta'ala wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha syafa'atun wa la yu'khadhu minha adlun. Wattaqu yawman e eh, ada bayumin kamu harus takut tentang siksa di hari la tajzi nafsun an nafsin jiwa tidak bisa membela pada jiwa yang lain sedikit pun sayan wala yuqbalu minna syafaatun tidak diterima dari jiwa itu syafaatun wala yuhadu bida adlun tidak bisa diambil daripada jiwa itu adlun tebusan masih semua sorok kaya apa yang harus diterima hmm. <clears throat> barangkali kalau kita untuk memahami ayat ini gampang nanti sopo lah ya sopo ini wong kafir wong iya, kafir ya ngono ae kamu jadi yang ngono ae wa biqali wala yuqalu min adlun wala tanfa'u wa syafa'atut wa malid dhamin wa malid zalimin min hamimin wala syafi'i yuta <coughs> ada bagi orang zalim zalim min hamimin teman lagi sudah siapa teman tidak ada teman yang mau bila mama tidak ada sudah wala syafi'in yuta orang yang bisa uh, membantu mensafaati yuta yang diikuti fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in wa jawabu ahli sunnah anna hada yuradu bihi syai'ani yang dimaksud dengan penafsiran ayat ini ada dua hal ahaduma anna la tanfa'ul musyrikin bahwa syafaat itu tidak memberikan manfaat orang-orang musyrik kama qala Allah taala fi na'tihim dalam mensifati mereka masalakakum fi syaqar masalakakum apa yang apa gerangan apa yang memasukkan kalian salakakum memasukkan kalian fi syaqar qalu lam naku minal musallin mereka menjawab lam naku kita memang tidak termasuk orang-orang yang mau mau yang salat walam nakunut imun miskin wa kunna nahudu kita membicarakan hal-hal yang batil nahudu membicarakan hal yang batil ma'al khaidin wa kunna nuqadibu biyamiddin hatta atanal yakin yakni kematian hatta atanal yakin kematian fama tanfa'uhum safaatus, safiin. berarti jelas siapa mereka adalah orang-orang musyrik fahaula'i nafa'anhum maka mereka ini Allah menafikan daripada mereka naf'a syafa'atis syafi'in kegunaan kemanfaatan syafaat orang syafaat di anahum kanu kufaro karena mereka adalah orang-orang kafir wasani yang kedua tapi dalik nafsu syafa'ah <coughs> yaitu penafian syafaat alatius yusbidu alus syirki yang eh, menetapkannya orang-orang ahli syirik wa man syabahum dan orang yang menyerupai mereka min ahli bid'ah min ahli kitab wal muslimin alladzina yadunnuna kaum muslimin juga ada yang terjebak ini analil khalqi indallah bahwa bagi makhluk di sisi Allah uh, minal qadar ada kemampuan ayyashfa'u indahu bi ghairi idnih memberikan syafaat <clears throat> indahu di sisi Allah bi ghairi idnih ya kalau sudah begini ya lain lagi sudah jadi bahwa ya jadi kalau di antara kaum muslimin juga beranggapan ada yakni siapa siapa yang tidak memberikan memberikan, syafaat tapi tanpa izin Allah. Kama yasfa'un nas ba'dhum idza ba'din. Ya, yakni yasfa'un nas jadi <clears throat> memberikan pertolongan orang ba'dhum sebagai mereka inda ba'din. Fayak balul masfu ilaih syafaatan maka menerimalah al masfu ilaih orang yang mendapatkan pertolongan ilaih syafaat syafiin syafaat orang yang memberikan pertolongan dihajati karena hajatnya syafi ilaih kepada masfu ini. raghbatan warahbatan apakah suka dan tidak suka Wakama, kama yu'amilul makhluk al makhluk bil muawadah seperti juga yu'amilul makhluk bermuamalah makhluk pada makhluk dengan saling mendapatkan ganti <clears throat> karena di dunia kita sendiri ini mau tidak mau namanya makhluk sosial terjadi saling tolong menolong ini ini nah, kemudian ini bisa jadi oleh seorang uh, dianggap sama juga <clears throat> eh, sama juga berkeyakinan bahwa ketika datang kepada si fulan minta tolong tanpa harus kemudian menyebut Allah bahwa ia juga mampu nah, ya nilai lagi nanti ya. sekalipun itu dilakukan seorang muslim tapi jelas salah jadi pengkiasannya adalah kita di dunia maklum kita punya hajat butuh kepada orang dan yang kita ditolong juga jadi kalau ini e, terjadi kenapa nggak terjadi kita harus minta tolong pada siapapun akhirnya apa wali apa siapa e, jadi dan itu sepertinya satu keyakinan jadi makanya ya tetap apapun kalau kita harus minta pertolongan itu kan kembali biidnillah tanpa itu ya, ya nanti apa bedanya wal musyrikuna kanu yattakhiduna min nilai syufa'a orang-orang musyrik mereka menjadikan selain Allah sebagai syufa'a dianggap mereka ini juga memberikan pertolongan minal malaika wal anbiya was salihin kemudian yusawwiruna tamasilahum menjadikan patung menggambar Ah, mereka menggambar tamasilahum menggambar tamasilahum patung-patung mereka Bayat tasafa'una nabiha dan mereka minta pertolongan biha dengan tamasil wa haula'i khawasullah mereka adalah orang-orang khusus bagi Allah okay. akhirnya kemudian mereka bikin patung-patung itu keyakinannya lain Eh, kita ini ya ini kalau harus ada di antara kita seorang muslim begitu ya saking bodohnya saja sebetulnya e, kalau kita ini seorang muslim siapapun ya tetap bawa kembali semuanya itu Allah cuman itu sebagai satu lantaran tapi kalau sampai seperti itu punya keyakinan ya saking bodohnya saja kul tuhada kalamu syekh ibn taimiyah bilafdih ini adalah dauh ibnu taimiyah ya, letterleknya seperti itu amin ya dari jalian dari sini sangat nampak jelas hakikat hadil ayat hakikat ayat ini alati lebih hak mengambil dari dengannya al mungkirun lebih syafaat orang-orang mengingkari syafaat tidak syafaat fit dunya awil qailuna atau yang mereka mengatakan bi annaha bahwasanya minta syafaat itu adalah syirikun wa Wa satu kalami inti daripada dawuh asy'ah syaikh Ibnu Taimiyah huwa annal murada bid'alik yang dimaksud dengannya adalah wa annas syafa'ata syafaat itu la tanfaul musyrikin tidak manfaati orang-orang musyrik fal ayatu waridatun ayat ini eh, datang keterangannya fi hadil qadiyah dalam kasus ini aw anal murada bid'alik huwa nafi syafa'ah penafian syafaat alati yusbidalu syirik eh, orang-orang ahli syirik yakni dia punya keyakinan bahwa patung-patung uh, uh, yang mereka sembah ini adalah bisa memberikan pertolongan. Ya ya takidah eh, uh, meyakini anas syafi' yang meliku dalika bahwasanya penolong ini memiliki itu bi ghairi subhanahu wa ta'ala wa hadzal ladzi syekh dan yang disebut oleh sah ini adalah huwa manatik itu itu adalah apa yang kita yakini juga bifadrillah jadi kata Abu ya podo aku harus Ibn Taimiyah aku podo ya karena kulu inna talibas syafa'ah bahwa penuntut syafa'ah minu salam ini takoda sampai meyakini Allah beranggapan anahu salam ku yasfa'u bisa mereka sapi gari gari idnillah ya fahada sirkun au dolalun itu adalah syirik dan kesesatan lana suku fi dalik dalam hal ini wala nartab ah, kita enggak enggak enggak ragu-ragu walakinahu khasawa tapi eh, itu sudah tentu tidak mungkin tidak mungkin semua hasawakallah tidak mungkin semua hasawakallah anak tak kita darik meyakini demikian itu anak dunuh wa nabra'u ilallahi <coughs> min dalik dan kita lepas diri kepada Allah daripada itu semua ini kalau kemudian sampai diantara antara kita minta syafaat kepada Rasulullah atau syafaat kepada orang-orang soleh meyakini bahwa bisa memberikan syafaat tanpa izin Allah ya sudah bahaya ini bahaya ini syirkun wa dolal wa innana khina natlubus syafaat kita sendiri ketika minta syafaat fa tak itu. kita ini meyakini tamamal i'tiqad betul-betul meyakini annahu la yashfa'atun bahwa tidak akan mungkin memberikan pertolongan seorang pun illa bi'idnihi subhanahu wa ta'ala wala yaqa'u syai'un illa bi'idahu wa ta'yidih tidak terjadi sesuatu kecuali dengan ridhonya Allah dan eh, arti penguatan Allah atau dukungan Allah wa innama hadha ini adalah katolabi tuhulil jannah ya, kayak minta masuk surga wa tolabis surga minal haud minta bisa minum daripada telaga al-maurud wa talabin najah minta selamat alas sirat faqul wala tahsulu semuanya tidak akan terjadi illa bi idnillah wa fi waqtiha di waktunya Allah diqaddarahu Allah Allah yang telah menentukannya ta'ala lah. ini untuk itu semua wal yasukku fi dalika akilun apakah raku dalam ini semua dalam hal ini semua seorang yang punya akal oh ya fa'alaman lahu atau bagi orang yang samar ayah ayah atau samar alaman atas orang lahu adna ma'rifatin yang punya punya pengetahuan minim punya pengetahuan minim au kiraatin atau membaca fi kutubis salaf dalam kitab-kitab as-salaf min asghari tullabil ilmi syarif dari paling e, kecilnya para penuntut ilmu yang mulia ini saya pikir ini arek tekang nih jadi ngerti lung jadi istilahnya ya jadi ya, istilahnya kalau asbaru tulapil ilmu ya TK SD ngono iku yang ngerti orang mungkin kalau minta seseorang namanya pertolongan itu berarti dia punya yakni kemampuan untuk memberikannya tanpa izin Allah jadi eh, makanya kalau sampai kemudian <clears throat> eh, ini terjadi ya kalau bukan saking bodohnya jadi memang ya saking minimnya dia ngerti tentang Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhirnya ya minta syafaat ya sama dengan kapan dimaklumi di zaman Rasulullah uh, ada yang uh, minta uh, surga, ada yang minta kemudian bisa minum uh, uh, <coughs> telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam macam-macam dan waktu itu kemudian Rasulullah mendapatkan jawaban Nah, sudah tentu ini seluruhnya kembali dapat izin Allah dan dalam waktunya yang ditentukan oleh Allah. ya karena butuh, ya karena stain. Judul tersendiri. tak itu kita meyakini etikot dan jaziman sebagai keyakinan yang <clears throat> kuat, mantap, laziman. Nah, ya. Jadi satu hal yang wajib kita uh, uh, <coughs> kita pegang la syakka fi wa la raib annal asla fil isti'ana wal istighasa wat talab wan nida su'al bahwa yang asal dalam minta pertolongan wal istighasa ini minta pertolongan mana juga <coughs> yang biasanya lebih banyak dengan doa namanya istighosah wa talab nida dan uh, eh, was sual minta wanita nida menyeru wasual dan minta huwa antakuna lillahi subhanahu wa ta'ala siapa kalau bukan Allah yang dimintai siapa kalau bukan Allah yang memang eh, eh, dipanggil eh, dengan doa kalau bukan fawal mu'in maka Allah adalah zat yang memberikan pertolongan wal mughis wal mujib al mu'in al mughis ini yani zat yang memberikan pertolongan wal mujib dan zat yang mengiyakan mengijabahi doa walallahu ta'ala waladat umin dunillahi ma la yanfa'uka wa yadurruk La tak tu jangan menyembah min dunillah Allah ma la yanfa'uka wa yadurruk Hal apa yang tidak memberikan manfaat pada kamu wala yadurruk fa in fa'alta kalau kamu mengerjakan itu fa innaka idzan minadz zalimin wa iyam sasqallahu bidurrin kalau Allah menimpakan kamu dengan madarat fala kasifalahu illahu tidak ada yang bisa menghilangkan menyingkap bagi mudurin itu kecuali Allah wa qala fabtahu indallahi rizqa wa futuhu ayat-ayat ini semuanya semuanya otomatis semua Allah Allah Allah Allah, Allah man adallu mayyat min dunillah siapakah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 Fala nadra illa lillah wa la du'a illa lah wa la dhabha illa lah. Tidak ada nyembelih kecuali untuk Allah. Wala istighasata la isti'adata minta perlindungan wala isti'anata wala halifa illa billah di atas sumpah pun kecuali Allah wala tawakkula illa alaihi subhanahu wa ta'ala amma yusriku bihil musyrikun oh, ulang kabir jadi jauh daripada yang menyekutukan dengannya kaum musyrikin uluan kabirah <clears throat> jadi itu maklum wa nahnu naqtaqidu anallah huwal khaliq lil ibad af alihim la ta'sira li ahadin siwah tidak ada yang bisa memberikan asar, memberikan asar, tidak ada yang bisa memberikan pengaruh tertentu di ahadin siwa. Lali hayyin wala mayyitin, tidak pula untuk yang hidup dan mati walai sali ahadin ma'allahi, tidak ada bagi seorang bersama Allah fi'lun, karena semuanya datang dari Allah. Au tarqun meninggalkan, au rizqun, au ikhya'un memberikan eh, kehidupan, au imatatun memberikan kematian. Ya, semuanya milik Allah. Walaysa ahadu minal halki qadiran tidak seorang pun daripada makhluk ini kuasa alal fi'li menjalankan sesuatu otarki meninggalkan binasih istiklalan dengan sendiri dia sendiri dunallah tanpa tanpa Allah semuanya ya Allah yang menentukan abil musarakah atau dengan ada kebersamaan dengan Allah atau adna min darik atau lebih eh, eh, lebih lebih rendah dari itu semua walhasil siapa kita Eh, kita sendiri ini semuanya dalam kekuasaan Allah. Fal mutasarrifil qaun maka yang mengatur alam ini wallahu subhanahu wa taala. Wala yamliku ahadun syai'an illa idza mallakahu Allah. Seorang tidak bisa memiliki sesuatu, menguasai sesuatu illa idza mallakahu Allah kecuali Allah kalau memberikan yakni kekuasaan kepadanya dalik wa adina lahu dan Allah memberikan izin kepadanya fitasaruf dalam eh, mengatur fi dalam <clears throat> dalik wala yamliku ahadun nafsi seorang manusia tidak bisa memiliki untuk dirinya fadlan an ghairi apakah apalagi untuk yang lain tidak bisa memiliki memberikan eh, eh, memberikan memiliki apa naf'an wala dharran memberikan manfaat madarat wala mautan wala hayatan wala nusura illa ma syaa Allah tidak bisa memiliki uh, kematian kehidupan kemudian bangkit illa masya Allah biidnillah fannaf'u wazzurru memberikan manfaat memberikan cerita, hina idin mahdudani biadahat semuanya terbatas dengan batasan ini wa muqayyadani terikat biadal kait dengan eh, keterikatan ini wa nisbatuhuma ilal ataupun penisbahan memberikan manfaat madarat ilal halki itu ala sabili tasabub wa takasub atas jalan mencari sebab dan mencari cara hmm, dari sebab jadi kita ini kan eh, karena ada ikhtiar ada gini ada kini. tapi semuanya kalau Allah nggak bisa memberi sesuatu mau apa kita kita bisa berikhtiar ya, kalau ada sebab dan musabab kalau ada eh, rencana kemudian ada eh, yang bisa diambil <clears throat> eh, kesimpulannya apa tapi kalau sudah Allah nggak berkehendak sama sekali ojo jajak oh, oh, oh, kita makan sendiri makan makan makan eh, ini karek melebu di tak itu iso kamu melebu yuk hmm. hmm. ditampil kucing ngari hmm. terus karek no gini setruk nah, ya. selesai hmm. makanya ada bahasa tauhid liyakun kabilah Eh, aqwa akwa mimma fiyadika gitu. hendaknya ada kepercayaanmu terhadap Allah itu lebih kuat daripada sesuatu yang sudah ada di tanganmu tinggal ngemplok gitu. eh, kata hikmah berkaitan dengan ketauhidan hendaknya ada kepercayaan pada Allah itu lebih kuat daripada apa yang ada, sesuatu yang sudah ada di tanganmu ini barang kecekel tangannya itu ya kayak lapong mesti dicekel nah, istilahnya kalau makanan tinggal dimakan nah, minuman tinggal diminum tapi nyatanya nggak masuk nggak nggak masuk apa mulut ya <clears throat> jadi Makanya kalau istilahnya kita bisa A, bisa B, bisa A, bisa B ya akhirnya la haula la quwata illa billah. Hmm. Nah, kita ini tinggal menjalani sunnatullah ada sebab ada musabab kalau ingin mendapat sesuatu ya harus uh, mencari harus berusaha itu link kita itu di situ aja sudah jadi seperti nggak punya nggak punya kekuatan apa-apa kita ini jembleker wangi sehat eh kata eh Pak Tungguna setruk selesai hmm, selesai kapan wingi Masya Allah boyok ngono saya ingin ngelemprek ini ya eh. kita ini tinggal harus menerima sesuatu yang oleh Allah dibuat semuanya seluruhnya mesti dua ono sehat ono Allah loro menawa min kulli syai'in halakna zaujain dari segala sesuatu kami jadikan mesti judu-judu dua berarti yang esa itu cuman Allah sing suici lan siji kumung Gusti Allah kalau kita ini mesti uh, harus masuk dalam ketentuan Allah ya, yaitu tidak tidak mungkin satu mesti dua sehat roh loro hmm. nah, winter loro loro gendeng hmm. eh. Masya Allah jadi kaidah ini eh, harus kita pahami wa min kulli syai'in apa? Halakna zaujain wa min kulli syai'in wa min kulli syai'in halakna zaujain. Hmm. <clears throat> Jadi Allah yang atur. Jadi kalau manusia itu bisa berbuat sesuatu ini di link apa? Di link atas sebab atau takasub la ala sabil halqi tidak atas eh, jalan yang disebut bisa menciptakan ndak awet ijad mewujudkan dengan ndak awet taksir atau memberikan satu pengaruh tertentu juga ndak awel illah eh, awel kuah jadi illah itu eh, ini yang ini ya, ini yang ini merkong ini yang ini wakil masih ini orang ngono ya oke okay. jadi memang kebanyakan nih nih ini ku mesti biasa ini ya. itu juga kita bukan satu kepastian umpama niku ngono enak ngono ya podong ngono enak eh, ya jadi rezeki ku eh, bisa jadi sama semua mereka wis belajar ilmu ekonomi mau jadi ekonom kabeh enggak sing dadi menteri ekonomi mesti cidok makanya kata Allah kul kulun malu ala syakilatih syakilatih itu eh, tapi nanti yang nentukan Allah hendaknya masing-masing itu jadi berbuat menurut keadaannya lah keadaan itu yang dimaksud apa keadaan <clears throat> yes kalau itu sudah dari sononya Allah memberikan bakat weh naik masih gak sekolah pinter ya, ya karena ini bisa jadi otodidak nggak nggak pakai embel-embel S1 S3 barang eh, gak masalah tapi bisa jadi ma, ma alladhi ikhtarahu li nafsih eh, saya mau menggeluti ini menggeluti ini taruh li nafsih qul kullu ya'malu ala syakilatih eh, menggeluti ini memang dia eh, di situ oleh Allah diberi lapangan untuk masuk di sana eh. Eh. tapi bisa jadi Allah tidak akan setelah belajar di bidangnya tahu-tahu rezeki ini gak kuno ya belajar hukum jadi malah jadi wartawan hmm. belajar hukum jadi wartawan di opo eh, jadi jadi la'wil illa'ul kuwa oh, ini adalah satu kekuatan yang sudah saya bangun maka pasti begini oh dah iso Eh, kita ini iya kalau tidak ada namanya dua hal yang harus kita lalui sebagai manusia apakah yang sifatnya muhayyar dan sifatnya musayyar nah kena yang musayyar itu kita di lingkaran Allah menentukan eh, mau apa kamu tidak akan bisa berbuat apa-apa sudah hmm. jadi kalau muhayyar katakan eh, disitulah barangkali <clears throat> Eh, kita memang masuk di dalamnya ada makanya kalau kayak mangan gak mangan teko gak teko eh, ya itu kan berkaitan dengan kita sendiri eh, punya pekerjaan yang bisa kita lakukan dengan pemilihan kita tapi kalau sudah satu saat kemudian kita harus mendapatkan ketentuan yang nggak bisa ditolak mau apa lagi jadi maka istilahnya itu jadi kalau sudah seperti itu tahu-tahu ya itu yang harus terjadi, ya terjadi. ya <clears throat> ini bisa jadi kita sudah hati-hati ya. Uh, namanya ingin selamat di jalan. Jadi kita jalan di pinggir supaya nggak ketabrak apa-apa. Dipegak ono mobil bani lepas, bani sing apa nabrak dhewe piye Ayo kok. Memang karena al-mutasarrif ilqan huwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nisbah fil hakikah majaziyah. Jadi nisbah kita untuk katakan bisa ngatur, bisa macam-macam, bisa ini, bisa berbuat ini, kalau begini-begini itu cuma majaziyah saja majaz itu leisat hakikiyah hakikiyahnya akhirnya ya kita harus <coughs> kembali kepada Allah menentukan walakin nasyakh talifun ta'bir cuman banyak orang itu berbeda-beda dalam uh, eh, memberikan mengeluarkan bahasa nembung fiadil fa faminhum man yusrifu malil majas ada orang yang berlebihan menggunakan majas israfan syadidan kelebihan yang selalu jadi kayak masalah kesembuhan satu nah, yang nyembuhkan ya Allah ngono kaya yo ya, yo, ya, obat ini no kaya yo ya, yo, yo wah ini kalau obat ini jos ini jadi wah eh, eh, yang menyembuhkan itu Allah terus eh, bisa jadi namanya obat itu kalau lebih mahal lebih jos wah, tambah mate <laughs> eh. Nah, kesembuhan itu memang sudah Allah menentukan bahwa orang ini mesti eh, kapan sehat mesti sakit. Jadi akhirnya menyembuhkan siapa Allah. Adapun eh, untuk penyembuhan ya, di sini tidak dengan cara berobat saja karena kembali yang menyembuhkan itu Allah. Berobat itu ada yang eh penyembuh berobat, ada sembuh disuwuk ya. ha? Ah. ada sembuh dengan sodakoh, ada eh, begitulah. Jadi jangan menggunakan satu cara tok. Eh, jadi, jadi tapi sepertinya yang namanya obat ini ada itu itu istimal macam istrofan sadidan itu. Eh, jadi hmm, sampai kemudian kalau disua itu itu adalah pengobatan alternatif. Ya enggak ya. Memang yang menyembuhkan Allah. ada pun cara untuk mencari kesembuhan itu memang bermacam-macam dengan pengobatan, dengan <clears throat> eh, bangsa suwuk, eh, dengan sodako. Jadi akhirnya kadang-kadang orang terlibat dalam bahasa seakan-akan di lah ada sesuatu kekuatan akhirnya mengancam mengenyampingkan Allah. kata yaqafi subahinlah dia sehingga ia jatuh dalam kesamaran dalam uh, uh, mengucapkan itu tadi jadi kayak orang dengan obat itu kan sepertinya obat, kayak apa obat itu ya wa bariun <clears throat> yang dia dari itu adalah ternyata lepas diri jadi ternyata uh, jadi salah dia ketika penisbahan ini berlebihan sekali padahal kembali apa-apa adalah Allah adalah Allah <clears throat> Jadi mestinya <clears throat> Allah tapi eh, karena penggunaan bahasa yang berlebihan akhirnya sepertinya bahwa ini mempunyai pengaruh tertentu eh, satu contoh obat ini adalah bisa menyembuhkan umpamanya bukan berarti kalau umumnya obat ini menyembuhkan ini itu juga dia dikatakan syirik juga enggak ya <clears throat> karena ya tadi itu masanya macas tadi obat ini menyembuhkan ini saya menyembuhkan siapa ya Allah cuman kalau bilang obat ini menyembuhkan ini ya tidak syirik juga ya tidak karena majaziyah Bokal bu salimun sedangkan hatinya adalah betul-betul bersih mengakidun ala kamali tauhid yani dia memang terikat dengan kesempurnaan tauhid wa tanzilillahi subhanahu wa taala <clears throat> dan mensucikan Allah subhanahu wa taala wa minhum man yatamassaku bil haqiqah Oh, di antara mereka ada yang bersikukuh dengan hakikat tamasukan zaidan. Di sini jadi eh, <clears throat> memegangnya itu berpegang teguhnya itu sangat berlebihan ala hadil i'tidal Makanya siapa yang mengatakan obat ini menyembuhkan syirik, jadi ngono, langsung ngono ya. Huh? Eh, mau obat ini adalah penyembuh ngono eh, yang ini Pokoknya makanya kalau bilang obat ini insya Allah menyembuhkan, jangan bilang obat ini apa menyembuhkan. Wong oh, oh, ngono oh, ya sepenting hati ini katanya Abu ya yang penting qalbu salibun mun akidun ala kamalit tauhid. Jadi kadang-kadang ada orang menggunakan bahasa berlebihan padahal itu adalah uh, masih uh, sifatnya ya Ada yang tidak pokoknya kutub tauhid kutub murni bunder ser jo sampai ngaran liyane Gusti Allah iku manfaati madarati oh. nah, ini juga nanti pada akhirnya terus terba orang terbawa sampai kenapa ini ini syirik ini ini syirik ini ini syirik itu karena terbawa begini ini jadi karena terbawa makanya begitu ada bilang ya Rasulullah syirik ya yang kok disik ndanda Fayasilu bihi ila ta'an eh, ila ta'anut maka <clears throat> dia uh, karena dia itu ber, bersikukuh mengambil itu sangat berlebihan mengambil hakikatnya uh, maka dia uh, sampailah dengan cara seperti ini ta'anut akhirnya kemudian membuat jadi eh, tak anut jadi ngerepot-ngerepot jadi akhirnya <clears throat> jadi permasalahan jadi ruwet sendiri watasatut dan sangat eh, terlalu, terlalu keras wal isya ilan nas dan kemudian berbuat buruk pada orang lain bimu amalatihim dengan muamalahnya ala khilafi mu'taqadihim yakni di, karena berbeda dengan keyakinannya wa dan menyerah mereka ala malayak sidun atas apa yang mereka tidak mempunyai satu tujuan tertentu meyakini tertentu jadi sebetulnya yang sini juga sebetulnya nggak sampai seperti itu tapi karena kita di sini mungkin karena <clears throat> hmm, uh, ketika melafalkan menurut pandangannya ketika mengecap sesuatu menurut pandangannya berarti telah menjadikan Allah disekutukan nah, pada sini ndak sini ndak hmm, nah, sini ndak hanya dia akhirnya ya bermuamalah dengan orang ini tidak bisa tidak bisa tidak bisa apa tidak bisa enjoy tidak bisa enjoy tidak bisa serabung akhirnya kemudian eksklusif maka dulu uang uang ki serikap uang ki nah eh? eh, makanya orang-orang yang terjebak dalam kelompok ini biasanya wah kayak guyu katanya sangguyu metutut ya saya lihat dulu uang nih ini sirik api. Iya memang subhanallah ya. Mestinya kita hidup ini enak, apa namanya guyung, guyung, eh, nangis apa? Nangis gitu lah Uh, hidup terus tertekan dengan uh, pemahaman yang salah akhirnya kemudian membuat dia tidak bisa enjoy dengan orang Padahal Rasulullah itu sesama muslim bilang walau antal ko ahokalah biwajihin tali. Itu kan berarti kita ini di, berusaha dengan orang itu husnudon, jangan suudon to eh. ya. Ini kenapa momen sekarang perempuan ada yang ber, eh, ber, eh, ada bercadar ada yang tidak. <clears throat> ya. Kalau bicara masalahnya ini adalah sudah tentu lebih utama selesai sudah tapi kalau dengan pandangannya bercadar ini justru ini adalah uh, suatu kesempurnaan yang tidak bercadar berarti belum sempurna oh, jadi masih berdosa yo anggar petuk sing gak eh, cadar kuwi dosa tok dosa tok dosa tok jadi ngono ngaku sing masyaallah alhamdulillah wis ya ya ndak bisa kumpul akhirnya tidak bisa kumpul uh, tidak bisa kumpul. Hmm. Jadi akhirnya di sinilah setan itu kalau ada orang baik itu justru dari kebaikan di di sini dia ingin bagaimana kebaikan itu dibuat suatu kesalahan kepada dirinya. Jadi itu setan pinter. Jadi sing elek-elek ala kene notok tapi sing repot sing api-api iki carane iki. Ya. Nah, nanti setan itu caranya ngitik-ngitiknya itu dari mana aku lo ka ono aku ya nah eh. Bo, sekarang ahli tahajud temennya enggak ah, orang enggak enggak oh oh pada pergi-pergi ya. ngorok tapi aku yo melek dewi ngono ya. kalau sudah kena itu sudah makanya ulama itu ulama tasawuf itu jauh-jauh bahas masalah yang memang ini halus sekali halus <clears throat> dan terus itu orang hanya tertipu dirinya dengan kebaikannya <clears throat> kebaikannya hanya disebut magrur namanya apa magrur dan penyakitnya nama penyakit apa keti <clears throat> penyakit ightirar hmm. sebetulnya kita lebih lebih enak jadi manusia itu kue ku sopo eh, kue ku sopo kon songko opo kon songko manis sing jembret ya didol podo-podo didol karo ndok puyuh ndok puyuh ndok puyuh sik tutup ndok puyuh daripada manis sing jembret Terus dicedi orang kon niku sapa? Wong kon niku jumbleng melak. Kamu tuh wis jalan ngono ya. Nah. Kamu tuh wis jalan. Kamu itu presiden pun kalau masuk kamar mandi telanjang paling kon delok anumu ngono Iya benar, ayo benar. Semuanya kalau masuk kakus, delok iku ora elek ngono ya ngiwi ala sa menungso apalagi kita mengajak kembali subhanallah Allah bicara manusia Justru yang diperlihatkan di Quran itu cuman karakter-karakter LEKP, LEKP. Nal insana khuliqa halu. ida masaul khairu ida masaul syarru jazua. ida masaul khairu manua. Hmm. Kawa kanal insanu ajula. Khuliqa min ajal. Wa insanu qatura uh, innahu kana zaluman jahula eh. kok kemudian tidak bisa seperti itu eh. ya akhirnya ya keselamatannya adalah karena agama jadi seiring dengan manusia itu karakternya dibuat oleh Allah dengan dupa dan kemudian tazkiyahnya adalah melalui agama yang agama diturunkan ini mulai kapan Dari prosesnya pun juga seiring dengan perjalanan manusia mulai dari manusia zaman ngono batu sampai zaman modern <clears throat> itu juga e, diiringi dengan agama sedikit sedikit sedikit sedikit sampai begitu datang Rasulullah itu berarti ini di sini saatnya untuk manusia itu siapa harus dikawal dengan agama ini jadi mulai Nabi Adam sampai Rasulullah berapa ribu tahun untuk ngawal agama. Eh, karena karakter manusia yang seperti itu dikatakan dalam Al-Quran, setiap ada pembawa misi agama mesti ditentang ya. Padahal keselamatan seseorang adalah terhadap agama, adalah agamanya. Jadi kembali kepada keberadaan kita dan Allah yaitu dari judul ia karena butuh ia karena stain agar <clears throat> kita mau ayat ini terkait dengan tasawwurullah al-mutlak yang sebetulnya e, diri kita ini tidak ada kekuatan apapun makanya kalau ada yang namanya punya satu pengaruh tertentu itu pun adalah <coughs> ala sabilit buat wa takassub la ala sabilil khalqi karena pencipta satu-satunya adalah Allah maka kapan kita berusaha satu saat apapun ternyata Allah tidak menghendaki selesai dan selesai Munjuk <coughs> kaya apa wae dadake ngono wae ya piye ya hmm. dan eh, wa kanal ini wa khuliqal insanu dhaifa. Jadi lemah dia karena dia harus menghadapi <clears throat> yang namanya ujian-ujian. Nabtalihim, nabtalihim faja'alnahu sami'an basira inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafur. <clears throat> Hmm. Jadi tidak bisa berbuat apa-apa kalau tanpa uh, Allah sendiri yang menciptakan sesuatu untuk kita. Kita memang diberi link oleh Allah untuk ini, ini, ini, ini, kalau begini, begini, kalau begini, begini. Tapi kalau Allah sudah mengedeki tidak, selesai sudah. Itu yang harus dipahami ya. Jadi <clears throat> memberikan arti iya karena butuh iya karena setain, ya nanti Abu Ya menggiring giring ini kemana sih mana dan girinya kemana nanti girinya ke permasalahan kembali kepada masalah minta ah, <clears throat> pertolongan kepada orang soleh, tawasul, nanti terus bagaimana ya ini? Caranya Abu ya tuh. Ya. Kamu memahami iya kan Abu ya kenasta itu seperti apa gitu ya. ya. Hanya kepada engkau kami pertolongan. Nah bukti ini kon saya ini harus menunggu sejaluk dulu ngobora. Oh. Jupuin sandalku mulai jaluk tolong ya hmm. hmm. <coughs> eh, jadi isti'anah antara kita tuh hal yang dimaklumkan Tuhan iya karena butuh iya karena setain hanya berangkau kami minta tolong ya Allah ya Allah ya muni ya Allah ta muni ya Allah ta rana bobo ya hmm. makanya bagi <laughs> orang ateis eh, yang yang memang sudah jauh pemikirannya eh, uh, tidak ada ya kita ini sudah yang punya taksir, punya penciptaan, punya ijat pewujudnya kita ini. Makanya ada guru-guru guru wah, guru TK, guru TK <clears throat> ateis, ateis. Tuhan itu tidak ada. Anak-anak sekarang minta sama Tuhan bareng-bareng. Ya Tuhan minta kapur. Ini semua katanya. Kak no kapur Bapak belas. Ada ada Tuhan apa enggak? Oh, enggak ada. Sekarang kamu bilang Bu Guru saya minta kapur diberi satu-satu. Nah, makanya Tuhan enggak ada katanya. <laughs> Hmm, Tuhan enggak ada. Ya, kita kembali. Oh, hampir jam 9 sudah. Jadi <clears throat> begitu ada semacam kayak taksir bisa memberikan satu pengaruh tertentu atau kemudian bisa muncul sesuatu tertentu eh, yang kita lakukan ya ini sebetulnya adalah ala sabilit tasabub buat takasub yang ini memang itu link diberi oleh Allah ada lo untuk wala ala sabilil halki awal ijat awal taksir awal ila awal kuwah cuman permasalahannya ada orang ketika harus mengerti ini dalam pembahasaannya takbirnya tembungnya itu ada yang berlebihan ada yang eh, ada eh, menggunakan majas tapi berlebihan jadi eh, contohnya tadi itu masalah obat menyembuhkan itu tadi ya <clears throat> nah, paling nggak kalau kita kan ngombe obat tinggi insya Allah wah eh, ngombe obat tinggi insya Allah wah waras obat iki ijos ini sembuh jelas iki ngono itu tambah berlebihan sudah ya hmm. hmm. tapi eh, jangan sampai dikatakan syirik juga ya nah, ada orang yang memegang pokoknya ada bahasa yang kira-kira di sini sudah mengenyampingkan Allah sudah langsung itu syirik itu ngono ada juga begitu kata eh, wah, akhirnya kemudian dia nggak bisa kumpul dengan orang banyak eh, akhirnya berbuat buruk dengan orang banyak eh, akhirnya pikiran cuman jelek tok dengan orang banyak karena orang ini kuape gue, suangi kau harus yang tauhid belas iki ya. padahal nih kalau kita mau mem, ke, eh, uh, jadi betul-betul melihat beneran itu apa yang ngono teman ya orang ya mesti ya. karena ini gak ada kan kalau kita menemukan kelompok pokoknya uang-uang sing ziarah wali songo itu seri kape ya. itu kan ya karena penyakit begini ini penyakit begini ini makanya kalau mau objektif kan gak ngono kapan ingin tahu musrik apa tidak wong sing ziarah iku cegatan siji-siji ngono cegatan siji-siji terus takonono sampein wau terus budi nali kau ziarah Sunan Ampel. Uh, eh, istilahnya uh, eh, ada yang memang di antara mereka mungkin bilang begini ya, ya Sunan Ampel, kulo nggak ada hutang ke atas sampean, eh sahuri ini ini ya. udah. <coughs> Walhasil langsung <laughs> minta kepadanya ya ya lain ya eh, ya lain ya, tapi digebyah pokoknya Eh, mereka ini adalah orang-orang musyrik. Nanti di bawah itu mesti bid'ah, mesti bid'ah. Eh, adik bid'ah bagi mereka ini kulu bid'atin apa? Dolala. Jadi mau adik itu tok. Jadi adiknya syirik jadi bid'ah atau istilahnya gampangane eh, jadi ngono ya, <clears throat> sepupu sepupune ngono ya. Eh, eh, eh. gitu wa ilzami bimala yuridun yakni mengklaim mereka dengan apa yang mereka tidak menghendakinya wal hukum alaihim menghukumi atas mereka bima hum bariun daripada mereka sendiri sebetulnya terlepas itu yakni kadang-kadang kita sangkakan buruk itu tidak tidak ini tidak wajib alih tidak yang wajib adalah kita berbuat yang sedang walbut angkuli dalik dan jauh dari itu semua bahwa aslamu dini itu lebih selamat untuk agama wa ahwatu fihi mayati maqamit tauhid dan lebih berhati-hati dalam menjaga kedudukan tauhid wallahu alam wa qad zakara Ibnu Taimiyah khulasatan mujazah eh, Ibnu Taimiyah menyebut yakni kesimpulan yang ringkas mufidah fi bayani ma yahtassu bil haqq subhanahu wa ta'ala dalam menunjukkan apa yang ada kekhususan dengan Allah bah, al haq subhanahu wa ta'ala bahwa ainu mana itu dan itu ada sebetulnya dengan itu adalah sebetulnya apa yang kita yakini wa nadinullah ta'ala bi dan kita menjalin agama untuk Allah dengannya jadi apa di jadi pandangan Ibnu Taimiyah itu sebetulnya itulah pandangan kita di anak akidatana karena akidah kita ini ya salafiyah ya sama bifadlillah wa tiraqa wa tariqatana jalan kita adalah Muhammadiyah wa naqulu bihadah dan kita mengatakan dengan ini alladhi yaqulu bihi Ibnu Taimiyah jadi maknanya ketika <clears throat> ada ayat-ayat tertentu yang diambil dalil untuk tidak boleh mencari syafaat justru di sini Ibnu Taimiyah mengatakan ayat ini itu salah alamat ya salah alamat ya. <laughs> jadi salah alamat ya. jadi berarti <clears throat> eh, syafaat itu adalah sesuatu yang dimaklumi boleh diminta ya. Jadi, ya, kalau ataupun ada iya karena butuh iya karena stain ini mestinya kita harus tahu makna awalnya apa ya memang segala-galanya memang kembali kepada Allah tapi bukan berarti kemudian ini menutup adanya orang dan orang untuk saling minta tolong dan di sini kemudian kita mesti masuk dalam bab yang bersifat hakiki dan uh, bab yang bersifat majazi eh, majazi jadi jangan kemudian yang majazi dimasukkan hakiki akhirnya sedikit-sedikit sirik sedikit-sedikit sirik sedikit-sedikit sirik ya gitu kalau Syaikhul Taimiyah wallahu qad ja'ala lahu haqqan. Allah telah menjadikan untuk Allah la yusriku bi eh, haqqan la yusriku fi makhlukun. Tidak boleh menyekutukan kepada Allah dalam hak ini makhlukun makhluk. Fala tasrukul ibadatu illalah. Tidak sah ibadah kecuali untuknya. Walat doa illalah. Walat tawakul illa alaih. Tidak ada tawakul serah diri kecuali kepadanya. Walat rahbah illa ilaih tidak ada kecintaan kecuali kepadanya wala rahbah tidak ada takut illa minhu wala malja' wala manja' tidak ada tempat berlindung tidak ada tempat untuk mencari keselamatan minhu daripada Allah illa ilaih wala ya'ti bil hasanat illahu tidak mendatangkan kebaikan kecuali Allah wala yadha wala ya, ya, wala yadhibu wala yadhibu sayiat wala yadhibu sayiat illahu tidak uh, menghilangkan keburukan kecuali dua wala haula wala quwata illa bihi wala tanfa'us syafa'atu indau illa liman adina lahu dan tidak memanfaat syafaat di sisi Allah kecuali bagi orang yang Allah berikan izin kepadanya ya otomatis kalau orang Islam ya oleh izin man dalladhi yashau indahu illa biidni apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in kullu in kullu in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda ini kalau bicara masalah kehambaan kita pada Allah begini, eh, memang semuanya hanya kepada Allah. Tidak ada seluruh apa yang di langit, di bumi, kecuali datang kepada Allah Ar-Rahman abdan selaku hamba. Tidak lebih daripada itu. Lakat ahsa, lakat ahsahum wa addahum adda. Lakat ahsahum Allah telah menentukan jumlahnya. Allah telah menentukan jumlahnya wa addahum adda. Dan Allah telah menghitung mereka betul-betul menghitung dengan teliti hmm. wa kulluhum atihi masing-masing mereka akan datang kepada Allah sowan sama Allah yang menjadi fardan sendiri-sendiri wa qala ta'ala wa may yuti illa wa rasulahu wa yakhshallaha taqif ulaika humul faizun barang siapa tak pada Allah dan rasulnya dan takut kepada Allah takwa dan takwa kepadanya maka mereka adalah orang-orang yang beruntung Faja'alat ta'ata lillahi wa rasul. Maka Allah menjadikan taat kepada Allah dan Rasul saja. Wa ja'alal khasyata wa taqwa lillahi wakda maka kadhalika fi walau an radu ma atahumullah wa rasulu wa qalu hasbunallah sayu'tina Allahu bi wa rasulu inna ila Allahi Kalau sekiranya mereka semulika itu radu mereka itu senang ma'atahum apa yang Allah berikan kepada mereka Allah wa rasuluh wa mereka berkata hasbunallah Allah ah Noloh. artinya orang itu kalau pasrah sama Allah totalitas hasbunallah sayu'tinallahu min fadlih ah akan memberikan kepada kita Allah dari anugerahnya wa rasuluh dan juga rasulnya inna ilallahi raghibun kita kepada kepada Allah itu ragibun. jadi <clears throat> datang kepadanya untuk mencintainya at-taubah fal ita lillah war rasul jadi di sini ada istilah memberi itu tidak lebih adalah hanya Allah. Ya sudah tentu kemudian eh, pengertiannya untuk mengerti ini berian Allah dan bagaimana mentasarufkannya dengan baik apa kalau bukan diterangkan oleh Rasulullah wa amat tawakul adapun tawakul pasrah diri adalah fa'alallahi wahdah warraghba ilallah wahdah dan juga eh, eh, kembali kepada Allah adalah hanya kepada Allah semata-mata. Ah, nanti kemudian <clears throat> setelah ini Abuya akan menerangkan tentang isti'anah wa tawajjubit talab lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mulai masuk. di nanti e, pembahasannya mesti kembali kepada kalau toh itu sudah seperti itu, butuhnya hanya kepada Allah. Memang karena Allah segala-galanya. Karena tasawuf mutlak milik Allah. Eh, tapi dalam kehidupan kita maklumi kita ini saling minta tolong pada yang lain ya, Uh, ada hal-hal yang ternyata kita tidak bisa lepas harus juga minta kepada siapa sekarang nanti para sahabat pun demikian ini si fulan uh, seperti kota Adah bin Nu'man uh, keluar matanya matanya dia ya datang ke Rasulullah ya Rasulullah eh, eh, gitu ya eh, eh iya, kena butu iya, kena nasta'in. Ya Allah, berbuat kula boh, mripat kula niki medal, kena panah, meloleh di sini. Ini. Ya Allah, saban balik aku ya Allah, terus balik-balik diwing ya. Ha? Ya, akhirnya datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, mata saya keluar nak panah ya Rasulullah. Ya, ini nanti ke sana arahnya. Dibawa oleh aku ya. Oh, jadi nanti, nanti kenapa sih kenapa? Jadi Jangan kemudian Allah to Allah to Allah to. Nah, saya kan bendina lu kata menungso aku butuh sapa. Eh. eh. cuman posisi manusia itu di mana kemudian semuanya dari mana itu kan maklum. Kalau eh, ini tidak pokoknya minta Rasulullah serik lu apa sih? Dianggap Rasulullah nandingi siapa Gusti? Allah. Nah ini ya. Nah, jadi mau diarahkan oleh Abu ya sahabat sendiri itu loh dalam keadaan apa kemudian minta kepada Rasulullah ya Rasulullah mata saya keluar ya gitu. nah, mana waktu perang kata Rasulullah kamu yang sabar walakal jannah atau saya kembalikan dengan izin Allah eh, ini, <clears throat> dengan izin Allah eh, saya kembalikan ya Rasulullah saya belum kawin ya Rasulullah kalau mata saya keluar begini siapa yang mau saya katanya ya Rasulullah ya dikembalikan ya surga gitu loh jadi Sayyidina Abu Hurairah sering lupa, sering lupa, sering lupa. Ya, ya Rasulullah, eh, saya minta engkau, mintakan sama Allah ya, biar saya enggak pernah lupa ya, nanti apa ceritanya nanti akan diceritakan jadi akhirnya jangan selalu klaim ini kini serik, ini serik, ini serik ya ya Rasulullah serik rijal Allah rijal Allah serik bahwa kuburan kuburan para wali di Indonesia adalah sumber kesirikan gitu La haula wala quwata illa billah. Jadi kalau sudah begini terus yang surga coba ya mereka katakan begitu besar, ngono ya pek pek dewi swarga iku ngono gak sakno karo kancane kecil-kecil neraka dapat di tambah dijelumup-jelumup no rakok tambah dintas mesti ini wong ape itu tambah ngentas sing kancane kok malah jelumup-jelumup no iki apa iki neng kenteng Allah subhanahu wa ta'ala istirahat dulu